Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin Ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama 'abdihi min nafsihi Ma taraka minal kamali syai'an tidaklah meninggalkan seseorang daripada sifat sempurna man aqama nafsahu min rabbih orang yang menganggap dirinya di depan Tuhannya maqama abdihi min nafsihi yaitu kedudukan budaknya di hadapan dirinya tidaklah seseorang meninggalkan sifatnya sempurna apabila dia menganggap hubungan antara dia dengan Tuhannya sama seperti hubungan antara budaknya dengan dirinya. Orang apabila dia memiliki budak, tentu dia itu pasti ingin budaknya nurut, budaknya taat, kerjanya rajin, bisa membagi waktu, kemudian tidak suka berbuat yang aneh-aneh. Ini harapan kita apabila kita memiliki budak. Saya terangkan sedikit, zaman awal Islam itu ada perbudakan. Jadi apabila ada peperangan, perang yang ditunjuk sama seorang khalifah atau sama pemimpin, seperti perang yang ditunjuk sama Rasulullah, Rasulullah nunjuk komandannya, atau beliau sendiri yang jadi komandan, selesai peperangan ini nanti kalau ada tawanan tawanan ini bisa diperlakukan dengan empat cara yang pertama dibunuh yang kedua dibebaskan yang ketiga dijadikan tebusan dijadikan tebusan jadi kalau ada orang kafir yang tertawan dan juga ada orang muslim yang tertawan nanti bisa ditukar ditebus dan yang keempat dijadikan budak. Jadikan budak berarti nanti bisa jadi dijual. Dan kedudukan budak ini di depan pemiliknya, budak ini tidak punya apa-apa. Jadi tiap budak ini kerja, hasil kerjanya untuk si pemiliknya. Ada orang datang ngasih hadiah sama budak. Ya jadi milik si, si sayetnya ini, si pemilik daripada budak tersebut. Nah, apabila seseorang itu memiliki budak, pasti dia itu kepengen budaknya nurut, budaknya taat, budaknya rajin kerjanya. Kemudian semangat dalam bekerja, bisa membagi waktu, hormat sama tuannya. Itu harapan kita kepada budak kita. Sama juga dengan harapan Allah kepada hambanya. Allah itu kepengen punya hamba yang nurut punya hamba yang taat punya hamba yang bisa membagi waktu rajin ibadahnya semangat ibadahnya nggak suka berbuat yang aneh-aneh yang melanggar perintah Allah ini harapan Allah kepada hambanya makanya dikatakan sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad orang yang menganggap dirinya di hadapan Tuhan sama menganggap budaknya di hadapan dirinya dia tidak meninggalkan sedikit pun daripada sifat yang sempurna ya inilah sifat yang bagus gambaran yang lain misalkan kayak kita punya anak kita punya anak apa yang kita harapkan dari anak kita untuk kita ingin anak yang taat anak yang patuh dengan kedua orang tua anak yang nurut anak yang rajin kalau masih sekolah rajin belajarnya sudah bekerja rajin juga kerjanya rajin juga ibadahnya harapan Allah juga demikian sama kita Allah kepingin kita itu taat Allah menginginkan kita ini jadi orang yang patuh jadi orang yang nurut tidak melanggar perintahnya Allah hormat kepada Allah kita mungkin akan marah kalau misalkan Buddha atau anak kita menentang perintahnya kita disuruh misalkan tidak nurut nak tidur nak tidak mau naik, tidak tidak mau bah ini kita marah tapi anehnya kenapa kok kita menentang perintah Allah kita tidak dalam keadaan sedih malah kita tertawa kan aneh kita kebanyakan anak kita nurut sama kita tapi kita tidak mau nurut sama Allah kalau kita kepingin budak kita nurut, anak kita nurut, karyawan kita nurut, ya kita nurut sama Allah. Hubungan yang di atas ini beres, maka hubungan dengan yang lainnya insya Allah juga akan beres. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul adhim." tilka hududullah sungguhnya batasan-batasan daripada perintah Allah itu sudah jelas wa may yuti'illaha wa rasulahu barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah kewajiban wajib untuk dijalani dijalankan yang maksiat harus ditinggalkan ditinggalkan ini taat sama Allah dan Rasulullah apa balasannya? Yudkhilhu jannatin. Akan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana keadaannya surga? Tajri min tihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jangan dibayangkan sungainya surga kayak sungainya kita di sini lah ya. Ini sungainya di sini diminum airnya sakit perut Insya Allah. Sungainya di surga lain fiha anharun min ghairi asin di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya itu jernih wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu di dalam surga ada sungai-sungai yang isinya sungai susu yang tidak berubah rasanya meres susu misalkan kita susunya sapi atau susu kambing coba didimkan agak lama sedikit nanti berubah rasanya ini susu-susu yang mengalir di sungainya surga tidak akan berubah rasanya wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin ada lagi sungai dari khamr ladzatin lisyaribin yang nikmat bagi orang yang meminumnya ini gambaran sungai-sungai surga kalau khamr di dunia ini diminum haram dan juga khamrnya dunia itu baunya tidak enak orang habis minum ngomongnya ngeraco ngomongnya ngawur tindakannya ngawur tapi homernya surga lain rasanya enak li syaribin setelah minum tambah seger tambah kuat dalam hadis disebutkan sama Rasulullah man syaribal khamra fid dunya lam yashribha fil akhirah Barang siapa yang meminum khamar ada di dunia nanti dia tidak akan minum ada di akhirat. Pokoknya jaga jangan sampai kita meminum minuman yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wanharun min asalin musaffa. Ada lagi sungai yang isinya madu yang jernih. Madu yang sekarang ini dari pantatnya tawon. Kalau madu di surga jernih madunya. Rasanya luar biasa. Belum lagi gambaran bagaimana keadaan surga. Orang di surga itu tidak ada orang yang masak sudah. Masak ini cuma di dunia. Di surga kita baru batin, wah kepengen sate ya, langsung ada satenya. Bahkan tadi diceritakan kalau misalkan orang ini lihat ada burung lewat misalkan, ini burung kalau dipanggang enak ini langsung burungnya turun berupa burung panggang ini gambaran surga belum lagi bidadari-bidadarinya yang cantik-cantik karena hulu wal marjan bagaikan permata-permata yang indah biasanya wanita-wanita yang beriman cemburu lah enak yang laki yang beriman ada ada bidadari Terus perempuan yang beriman kok tidak ada bidadara? Nah nanti perempuan-perempuan yang beriman itu nanti di surga jauh lebih cantik daripada para bidadari. Para bidadari yang cantiknya itu luar biasa. Itu nanti dibandingkan dengan perempuan yang beriman tidak ada apa-apanya. Perempuan yang beriman ini jadi ratu, bidadari yang cantik-cantik ini cuma jadi pembantunya aja. Jadi yang paling cantik perempuan yang beriman. Walaupun di dunianya elek misalkan, doer misalkan. Ini nanti di surga tetap cantik. Makanya kalau sudah di dunia tidak begitu cantik, amalnya yang banyak, tambahi imannya. Biar nanti jadi perempuan cantik ada di surga. Bahkan lebih cantik daripada para bidadari. Jadi kalau kepengen suaminya tidak tertarik sama bidadari di surga, ya yang kuat imannya biar nanti suaminya tetap cintanya kepada istrinya insya Allah yang ada di surga nanti tapi kalau misalnya sudah di dunia mukanya jelek kemudian imannya tidak bertambah ya di akhirat nanti lebih jelek daripada di, du di dunia Tajri mintah al anhar mengalir di banyak sungai-sungai tadi sudah kita terangkan Kemudian berapa lama tinggal di surga? Sehari, seminggu, dua minggu, sebulan, setahun, dua tahun. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya ada di dalam surga. Nikmat. Wadzalikal fawzul azim. Dan ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Ini tadi gambaran orang yang taat ya Gambaran orang yang taat sama Allah dan taat kepada Rasulullah. Ayat selanjutnya wa may wa rasulahu dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yata'adda hududahu dan dia melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita ke kebun binatang, masuk kebun binatang pas bagian hewan yang buas itu ada batasnya jangan mendekat ke area ini tidak mungkin ada satupun yang mendekat coba ayo mendekat situ masuk situ masuk situ melanggar batas sedikit tidak apa-apa waduh tidak berani saya dimakan macan nanti kalau ada batas di kebun binatang kita tidak berani melanggar ini kita hidup di dunia ada batasan-batasan dari Allah kalau kita ngelanggar, resikonya bukan cuma dimakan macan. Makan macan itu kecil, tapi resikonya dimurkai oleh Allah. Resikonya lagi dibenci oleh Allah. Jauh dari rahmat Allah. Ini resikonya. Wa ada hududah orang-orang yang melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa konsekuensi apa konsekuensinya? Yudkhil hunaron. Dimasukkan ke dalam neraka. Kalau diceritakan itu dalam kitab-kitab neraka ini kayaknya seakan-akan jurang. Ada malaikat yang jaga malaikat Malik. Ini malaikat-malaikat ini tidak pernah tersenyum sama sekali kecuali sekali dipaksa tersenyum sama Rasulullah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj. Tidak pernah tersenyum. Bagikan jurang di dalamnya isinya api-api. Kita di dunia ini lihat api itu ada dua macam. Ada api yang warnanya merah. Api yang warnanya merah ini dibuat masak sop, buat masak lodeh, masak gulai, buat masak sehari-hari ini api warnanya merah. Ada lagi api yang warnanya biru yang bisa melelehkan besi. Tukang las itu apinya warnanya biru. Kalau di akhirat nanti di neraka ada api warnanya hitam. Bukan merah, bukan biru Api warnanya biru itu sudah sakitnya setengah mati. Api warnanya biru dibuat masak coba. Hancur pancinya. Nanti di akhirat ada api warnanya hitam. Api ini kalau netes setitik di gunung, hancur gunungnya. Terbakar langsung seketika. Cuma netes satu titik. Kemudian di akhirat di neraka tidak ada ceritanya kalau diseksa mati enak masih enak tinggal di neraka selesai yudkhil hunaran khalidan fiha dimasukkan dalam neraka kekal di dalam neraka diseksa habis diutuhkan lagi badannya siksa lagi mudah-mudahan kita selamat dari neraka insyaallah walahu azabun muhin dan di dalamnya terdapat azab yang menghinakan Makanya orang-orang soleh itu itu dia kalau mau didik dirinya dia kalau di hatinya itu ada keinginan maksiat dia ngambil korek disumet didekatkan apinya nanti kena aduh sakit nanti dia berkata sama dirinya sendiri lawang kamu kena api dunia ndak kuat kok mau ngincipi api akhirat baru kena api warna merah gini ndak kuat kok mau ngincipi api akhirat Nanti jadi keinginan untuk maksiatnya eh, hilang. Semangat lagi untuk taat. Dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah." Setiap umatku itu akan masuk surga. Illa man abah kecuali yang tidak mau surga dengan segala kenikmatannya ini masih ada yang tidak mau masuk surga kullu ummati dakhalal jannah illa man aba sahabat dengar itu kaget wa may ya Rasulullah siapa yang menolak masuk surga ya Rasulullah ini surga kenikmatannya luar biasa kok masih ada orang yang bodoh nolak masuk surga kok tidak tahu orang ini sama kenikmatannya surga sampai menolak untuk masuk surga lanjutkan sama Nabi man atau ani dakhalal jannah siapa yang taat sama aku masuk surga wa man asani dan siapa yang mendurhakai aku ataupun tidak menuruti perintahku ngayel sama aku bangkang sama aku fakot abai berarti dia tidak mau untuk masuk surga Gambarannya gini, ini sekarang pintu masjid dibuka. Siapa orang yang yang mau masuk? Ada orang yang mau masuk, ada orang yang tidak mau masuk. Sama dengan kayak di surga nanti, sesungguhnya pintu surga ini seakan-akan terbuka bagi orang yang hidup di dunia. Yang mau beramal soleh, dia masuk dalam surga. Yang meninggalkan amal yang soleh berbuat maksiat berarti dia tidak mau masuk surga. Gampang. Orang masuk ke masjid itu bayar apa tidak Tidak bayar kan? Gratis kan? Masuk ke bioskop bayar tidak Bayar. Coba kalau diputar film yang agak terkenal waktunya maghrib. Ada bioskop, ada masjidnya. Mana yang lebih ramai? bioskopnya lebih ramai padahal bayar tidak sholat tidak apa-apa wis yang penting filmnya bagus ini padahal bayar ya ini orang mau berbuat taat nih gratis tidak perlu susah-susah duduk di masjid di sini kita niat iktikaf nawaitul iktikaf nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madum tu fihi lillahi taala saya niat itikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya lillahi ta'ala dapat pahala kita dengarkan ilmu dapat pahala sebelum duduk sholat tahiyatul masjid dapat pahala gampang kan perbuatan berbuat taat ini gratis tidak perlu kita mengeluarkan biaya tapi anehnya banyak orang yang menolak untuk selalu berbuat taat Ini tadi uraian dari ucapan hikmah yang pertama, karena ini di sini pendek-pendek hikmahnya. Jadi mungkin satu hari kalau misalkan kalimat hikmahnya pendek, kita baca dua, dua kalimat. Tapi kalau kalimat hikmahnya panjang, mungkin kita baca satu kalimat saja. Ini pendek, yaitu tadi kalimat hikmahnya ma minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama 'abdihi min nafsihi tidaklah seseorang meninggalkan sifat yang sempurna apabila dia menganggap kedudukannya di hadapan Tuhannya sama dengan kedudukan budaknya di hadapan dirinya apapun yang kita inginkan terhadap budak kita atau sekarang anak kita kita ingin anak kita taat, nurut, diperintah, manut. Ya berarti kita juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan daripada kalam hikmah yang pertama. Selanjutnya kalam hikmah yang kedua. Wa qala radhiyallahu anhu an-naimu yuqadhu wal ghafilu yudhakkaru Orang yang tidur itu bisa dibangunkan. Wal ghafilu orang yang lalai atau orang yang lupa, yudhakaru itu bisa diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadhkiru wat tanbihu fahuwa mayyitun. Barang siapa yang tidak bermanfaat baginya peringatan ataupun himbauan ataupun dibanguni diingatkan dia tidak bermanfaat tidak ada efeknya fahuwa mayyitun maka dia adalah mayat innama tanfa'ul mau'izatu man akbala 'alaiha biqalbihi hanya saja akan bermanfaat itu nasihat man akbala 'alaiha biqalbihi bagi seseorang yang menerimanya dengan hatinya Wa illa mayunib. Dan tidaklah seseorang itu akan sadar melainkan dia termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidur dibangunkan bisa. Digoyang badannya sedikit bangun. Tidur ini. Orang yang lupa diingatkan. Eh, jangan salah ini salah jalan misalkan mau ke masjid segaf belasuk misalkan ke pasar lewer, salah jalannya lurus lagi masian terus belok kanan beteng masih lurus ke arah selatan ini orang lupa jalannya diingatkan orang lupa diingatkan bisa orang tidur dibanguni bisa nah sekarang kalau ada orang dijak omong tidak bisa dibanguni tidak bisa cuma diem aja berarti apa mayit nah adapun peringatan itu nasihat ini bermanfaat buat orang yang mau menerima dengan hatinya dan tidaklah orang ini akan sadar daripada sebuah nasihat akan menerima sebuah nasihat kecuali mereka termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dibuat permisalan gini. Orang yang memberi nasihat ini bagaikan dokter. Yang menerima nasihat pasien. Nasihatnya obat. Sekarang lihat-lihat pasiennya. Sekalipun dokternya itu tingkatannya profesor, hebat luar biasa, tapi kalau pasiennya tidak mau nurut, tidak mau minum obat, ya tidak mungkin sembuh. Dokternya hebat, profesor. Misalkan pasiennya sakitnya parah, sakit jantung, kolesterol tinggi, darah tinggi. Diperingatkan ini obatnya sama jangan makan sate, makan jangan makan daging kambing misalkan. Wah saya tidak mau nurut, obat tidak mau saya minum, makan sate terus makannya tidak mungkin sembuh sekalipun profesor yang ngasih obatnya. Begitulah juga orang yang menerima nasihat itu sekalipun yang menasehati hebatnya seperti apa, tapi kalau yang diberi nasihat tidak menerima dengan hatinya, nggak mungkin bermanfaat nasihat itu. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Membuat orang-orang yang kafir ini sawa'un 'alaihim sama aja bagi mereka. A andartahum kamu kasih peringatan sama mereka am lam tundirhum atau tidak kamu kasih peringatan? Sama. Mereka la yu'minun tidak akan beriman. Nabi yang ngasih peringatan masih tidak beriman. Lihat mukjizat. Pertemuan kemarin sudah diceritakan, lihat bulan terbelah masih tidak beriman. Kenapa? Tidak mau menerima dengan hati. Ada lagi kebalikannya, kadang orang belum dinasihati baru lihat Nabi sudah beriman. Belum lihat Nabi ngomong, cuma lihat aja, langsung beriman. Dulu ada Al Habib Ali Al Jufri. Habib Ali Al Jufri ini beliau tinggalnya di Dubai, di Abu Dhabi. Ya itu dia keliling dakwah ke Eropa, ke Afrika, ke Asia. Ini pernah sekali waktu beliau tinggal di Inggris. Waktu itu tinggal dia tinggal ada beberapa urusan di Inggris, dia tidak ceramah waktu itu. Tapi dia setiap waktunya sholat dia ya, pakai pakaian kebesarannya pakai sarung baik gamisnya pakai jubahnya pakai imamahnya jalan dengan tongkat ke masjid dari apartemennya ke masjid ini karena lihat Habib Ali ini jalan waktu itu ada beberapa orang yang masuk Islam akhirnya ketika ditanya orang yang masuk Islam ini kamu kenapa kok masuk Islam kata dia saya ketika ngelihat orang ini mau menjalankan ibadah kepada Tuhannya saya lihat dia jalan dengan semangat, saya yakin agamanya orang ini pasti agama yang benar. Tidak kenal ini. Cuma dia lihat aja. Saya yakin ini agamanya ini agama yang benar, masuk Islam. Ada lagi dulu namanya Habib Ahmad Masyur bin Toha Al-Haddad. Itu ahli dakwah beliau. Dakwahnya di daerah Afrika. Daerah Nigeria, Somalia, Muridnya itu mencatat kurang lebih yang sudah diislamkan sama beliaunya ini Habib Ahmad Masyhur lebih daripada puluhan ribu. Tidak ceramah beliau orang, jarang ceramah. Cuma beliau ketika masuk satu daerah itu kemudian ibadah di situ, itu orang lihat masuk Islam kadang-kadang. Kenapa? Saya kok lihat mukanya, hati saya ini jadi senang. Saya kepingin masuk Islam Bahkan pernah diceritakan beliau ini masuk ke satu kampung. Seluruh penghuni kampung ini nganut agama kepercayaan nenek moyang dan ini kampung yang paling sulit. Kasar-kasar penghuninya. Ketika beliau tinggal di situ, ada seorang pendeta dari agama Kristen datang. Kamu mau mendakwahkan Islam di sini ya? Percuma, saya kesian. Lebih baik cari tempat yang lain saya ini sudah 30 tahun di sini tidak ada yang beriman sama agama Kristen satu orang pun Nabi Ahmad Masyur ini pintu hal haddad loh enggak, enggak, enggak, saya tidak mau ini kok saya tidak mau berdakwah, saya cuma mau jualan buka toko kemudian harga yang di tokonya dijual lebih murah sedikit jadi kalau misalkan di toko, di toko lain harga supermi 1500 di tokonya beliau mungkin baru cuma 1300 ngambil keuntungannya cuma sedikit aja akhirnya orang-orang belinya kemana tokonya Habib Ahmad Masyuri nih kemudian ditanya sama orang-orang kenapa tuh? kok kamu ngambil untung kok cuma sedikit gak mau ngambil untungnya banyak oh nabiku yang nyuruh ngambil untung seperlunya nanti kalau ada orang tidak mampu dikasih bantuan Kenapa kamu ngasih bantuan sama saya? Oh Nabi saya yang nyuruh. Cuma gitu aja. Tidak buat pengajian, tidak buat tablik akbar. Cuma gitu aja dakwahnya. Hasilnya satu kampung semuanya masuk agama Islam. Satu kampung semuanya masuk agama Islam. Lama-lama mereka penasaran. Loh, nabimu tuh nyuruh apa lagi? Terus siapa nabimu? Tolong ceritakan tentang nabimu cerita tentang Nabi Muhammad tertarik masuk Islam ini kemudian nasihat tadi kan diibaratkan bagaikan obat obat ini tidak selamanya enak obat ini terkadang ada yang pahit Nah, orang yang mau menerima dengan hatinya, Ketika dia mendapati obat ini pahit, dia tetap minum. Kenapa? Ini bermanfaat bagi saya untuk kesehatan. Orang yang menerima nasihat juga gitu kalau dia menerima dengan hati. Ini nasihat ini memang berat untuk dijalankan, tapi ini supaya saya selamat di dunia dan di akhirat. Sama perumpamannya kayak orang yang menerima obat. Kalau mau minum obat yang pahit, menerima, insya Allah akan sehat. Kalau mau mener mau menerima nasihat walaupun itu berat, insya Allah akan selamat di, di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir inna nafa'ati Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan ini akan bermanfaat. Bagi siapa peringatan bermanfaat? Saya zakaru Akan sadar orang-orang yang yahsya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa dan akan menjauhi daripada nasihat orang-orang yang celaka di dalam firman Allah yang lain fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id peringatkan berilah peringatan dengan Al-Qur'an may yakhafu wa'id orang-orang yang takut terhadap ancamanku kata Allah orang yang takut dengan neraka diberi peringatan jangan berbuat maksiat loh nanti masuk neraka takut bermanfaat peringatannya tapi orang yang sudah tidak takut sama neraka diceritain neraka nggak takut malah ketawa kadang-kadang diceritain surga alah hayalan itu Tak ada, hidup itu cuma sekali di dunia. Kalau memang hidup di akhirat tidak enak, lihat orang tua saya pasti kembali lagi ke dunia. Dan malah jawab bodoh-bodohan gini. Kalau tidak kerasan di akhirat, balik lagi ke dunia. Ya sudah, kalau itu ya sudah. Silahkan kamu dengan jalanmu, nanti lihat apa yang akan kamu terima di akhirat. Ada ayat lagi Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan ini bermanfaat untuk orang yang beriman. Artinya gini ya. Berarti lambang kesempurnaan iman itu orangnya bisa untuk diterima, bisa menerima nasihat. Ini imannya sempurna. Dinasehati nurut, diperingatkan mau. ini berarti bisa untuk menerima nasihat. Orang yang tidak bisa menerima nasihat berarti dia memiliki problem dengan hatinya. Bisa jadi hatinya itu sakit atau hatinya itu mati. Kalau disebutkan di dalam bahasanya itu istilahnya kolbun kosi hatinya itu beku, kaku. Dalam syair Zubat Ibn Ruslan disebutkan fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Syahwat-syahwat hawa nafsu yang mengajak kepada syahwat nuruti keinginan-keinginan hawa nafsu kepengennya makan yang enak tidur yang enak, hidup yang santai, uang yang banyak. Walaupun melanggar ajaran Allah tidak peduli. Keinginannya semacam itu, ini namanya syahwatun nafsi. Hawa nafsu mengajak kepada syahwat, keinginan-keinginan syahwat. syahwatun nafsi ma'adzunubi. Tambah hartanya, tidak tambah syukur, malah tambah lupa, tambah berbuat dosa. Jadi ngikuti keinginan syahwat sama berbuat dosa berkali-kali. Mujibatani koswatal kulubi. Sebut keduanya ini menyebabkan bekunya hati atau matinya hati. inna abada nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Dan sesungguhnya yang paling jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah qalbun qasi yaitu hati-hati yang beku. Kalau sudah hatinya ini mati, rahmat Allah tidak mau turun. Tidak mau turun. Tidak mungkin bermanfaat bagi nasihat. Tidak mungkin bermanfaat kalau menerima nasihat. Batu itu yang keras, itu kalau ditetesi air terus-menerus, lama-lama lubang. Akan tetapi hati yang mati, sekalipun dikasih hadis sekalipun dikasih ayat Quran tetap tidak ada efeknya lebih parah lagi sekalipun Nabi yang ingatkan tidak akan berubah kenapa? hatinya mati makanya orang-orang soleh para pendahulu kita orang-orang dulu itu sangat perhatian dengan keadaan hatinya Luqmanul Hakim itu berwasiat kepada anaknya Ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbatik Wahai anakku duduklah kamu dengan para ulama wa zahimhum birukbatik Misalnya kalau duduk itu dengkul sama dengkul ini sampai nempel maksudnya apa? ikuti terus jangan sampai pisah Fa inna Allah subhanahu yuhyil quluba nuril hikmati kama yuhyil ardha wabil sama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, dengan ilmu sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan air hujan. Tanah yang gersang tidak ada tanamannya, ditanami apa-apa mati. Kalau sering kena air hujan, jadi tanah yang subur. Hati yang keresang juga demikian. Hati orang-orang di zaman sekarang ini, kita ini mau menjaga hati repotnya setengah mati. Kita bangun tidur yang pertama kali ingat Allah apa urusan dunia. Kalau mau jujur kita ingatnya urusan dunia Nanti nonton TV yang dilihat orang kasus penculikan, pencurian, korupsi, urusan dunia lagi. Ketemu orang urusan dunia. Terima telepon urusan dunia. Jadi hal-hal yang bisa yang akibatnya tidak baik untuk hati. Terus bagaimana? Ya, kalau sudah demikian paling hendak kita ini harus dapat siraman rohani. Dengarkan pengajian. Pengajian sekarang dilihat dari rumah juga bisa kok. Nonton TV MJA keluar ada pengajian. Dengarkan radio Al-Hidayah 107.6 FM. Kita dengarkan nasihat di situ juga bisa. Baca buku bisa beli VCD Al-Quran misalkan bacaan Al-Quran bisa atau VCD kajian tafsir ada juga VCD ceramah juga bisa ini namanya siraman-siraman rohani sama kalau ibarat tanaman kalau kena panas terus mati tanamannya layu tapi kalau disirami dikasih pupuk dirawat tanamannya bagus bisa tumbuh bahkan bisa berbuah, bisa keluar bunganya. Sama dengan hati. Demikianlah keadaan hati. Kalau hati ini kita rawat, bukan habis itu, waduh, tidak boleh kerja ini sama ustadznya. Kerja, kita akan kerja. Tapi jaga hati, jangan sampai hatinya kita ini tidak mendapatkan siraman rohani sama sekali. Ini bahaya. Kita tidak makan tiga hari, gimana keadaannya lemes tidak bisa apa-apa hati juga demikian sebagaimana kita ini butuh sama makanan pokok hati kita ini juga butuh dengan makanan rohani jangan sampai kita cuma ngasih makan jasad kita tapi kita tidak ngasih makan kepada rohani kita akhirnya jasmaninya kuat tapi rohaninya lemah diajak berbuat taat sulit. Kenapa? Rohaninya lemah kok. Karena kalau sudah urusan ketaatan itu urusannya bukan dengan jasmani lagi tapi dengan rohani. Tidak ada kaitannya dengan kekuatan fisik. Ada satu masjid. Misalkan ada ada satu masjid. Sampingnya masjid ada anak muda anak muda kuat lari-lari kuat bal-balan gaperaan satu setengah jam kuat 90 menit sehat dengar adhan hayya ala sholah berangkat ke masjid tidak kuat yang jauh dari masjid misalkan orangnya sudah tua jalannya ke masjid setengah mati Jangan ke masjid setengah mati. lagi bal-balan sudah jelas tidak bisa. Tapi dengar adzan hayya ala sholat berangkat jalan ke masjid kuat kok. Nah ini untuk berbuat taat ibaratnya yang dibutuhkan itu bukan kekuatan fisik tapi kekuatan hati. Yang fisiknya kuat belum tentu dia mampu untuk berbuat taat. Tapi yang fisiknya kita anggap tidak kuat tapi rohaninya kuat dia mampu untuk berbuat taat. Kemudian kalau memang sudah hati ini waliyadzubillah menjadi sakit atau menjadi sampai mati ini yang repot harus kita jaga harus kita beri makanan-makanan rohania sampai bisa menjadi hidup kembali dan juga kita juga minta kepada Allah supaya Allah juga menghidupkan hati kita ini cara untuk menjaganya kalau orang-orang yang hatinya normal, Masya Allah, tidak usah dengarkan nasihat. Lihat orang yang meninggal itu sudah dapat nasihat. Lihat jenazah itu sudah dapat nasihat ya. Ya Allah, ini dulu saya kenal loh. Misi berapa kali saya ketemu di jalan, sekarang sudah disolatkan. Dapat nasihat. Lihat pendosa yang dibuat ngangkat mayit itu dia lihat ya Allah ini sekarang orang lain bisa jadi besok saya yang ada di situ dapat nasihat Imam Hasan al-Basri itu beliau di daerahnya di kalangannya itu kalau ngadakan pengajian yang hadir puluhan ribu itu di dalam pengajiannya tidak bisa dibedakan yang pejabat yang mana yang ulama yang mana eh, tidak bisa dibedakan semuanya sama nangis semuanya semuanya nangis ada yang pingsan kalau dengarkan nasihat Imam Hasan Al Basri kalau misalkan di daerah situ ada orang yang meninggal orang kalau dari luar kota datang tidak tahu ini yang keluarganya yang meninggal yang mana ya tidak tahu kenapa satu kota semuanya nangis yang keluarganya nangis ditinggal ada orang yang nangis karena takut terhadap kematian tidak cukup bekalnya untuk menghadapi kematian macam-macam diibaratkan sampai seperti itu kenapa? bisa mengambil peringatan daripada kematian nah, karena itu maka kesimpulannya daripada kalam hikmah yang kali ini itu orang yang tidur bisa dibangunkan Orang yang lupa bisa diingatkan dan barang siapa yang diingatkan, dibangunkan, diberi nasihat tidak bermanfaat, maka dia adalah mayit. Dan nasihat hanya bermanfaat bagi orang-orang yang menerima dengan hatinya dan tidaklah seseorang menjadi sadar karena nasihat kecuali orang mayyunib, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirami hati kita dengan rohani Sirami hati kita dengan makanan-makanan rohani, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan kalam hikmah, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan segala sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah.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 الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج طاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين أجمعين والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين ومصنفي الكتب النافعة أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله حمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن حمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعالبي وسيدنا الفقيه مقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وابنه الحبيب عبد آه، أبي بكر شكر وعمر الله إخوان وحماه ثم إلى روح الحبيب آه، عبد الله عبد الله العدروس وابنه حبيب ابي بكر علني وسيدنا الامام فخر الوجود الحبيب شيخ آه، شيخ ابي بكر بن سالم والحبيب محمد بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن الجفري مولى عرشه والحبيب يوسف بن عبد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الإمام الكبير الكتب الشهير الحبيب عبد الله بن بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب عمر بن سقاف سقاف وأولاد وأولاد المنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح إمامنا وقدرنا الحبيب علي بن محمد بن حسين حبيب مشايب ووالده ثم إلى روح الحبيب هلك ودب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وأولاد الحبيب شهاب سقاف وأولادي وأزواجه والمدرس إليهم أجمعين ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومن شيخه هذه الجهاد بحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى, وعلى أولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل ويجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومرشدا ودليلا وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزودنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالمال بالميسر بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا وإياهم ما وهبه لكلكم قمة للرجال من من من علوم وأعمال وأخلاق ونيات وإلى حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر رب وفقنا وفقههم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذكياء علما نهضى بالخير ونقفى كل شر ربنا واصلح لنا كل كل شون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل